Doa memakai pakaian Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma huwalahu artinya Ya Allah aku minta kepada engkau kebaikan pakaian ini dan kebaikan apa yang ada padanya dan aku berlindung kepada engkau dari kejahatan pakaian ini dan kejahatan yang ada padanya.